Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semuanya di pertemuan yang mulia ini, di pertemuan yang dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis ilmu, majlis yang merupakan majlis para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pertemuan kita kali ini menjadi pertemuan yang akan membawa kemuliaan kepada kita dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membawakan ucapan daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan ucapan beliau ini akan menjadi penyejuk hati kita akan menjadikan sebuah tambahan ilmu dan juga tambahan amal untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu musyahadatul mu'thirina lid-dunya tamhu hubbal akhirati minal qalbi fakaifa bil mujalasati wal mukhalatah dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad musyahadatul mu'thirina lid-dunya memandang orang yang lebih mementingkan urusan dunia daripada akhirat tamhu hubbal akhirati minal qalbi maka itu akan dapat menghapus cinta akhirat dari dalam hati fakaifa bil mujalasati wal mukhalatah lalu bagaimana kalau duduk bareng dan kumpul bersama-sama di kalimat hikmahnya ini simple tapi maknanya panjang nanti ini memandang orang yang lebih mementingkan urusan dunia itu akan menghapuskan cinta akhirat dari dalam hati kita itu kalau memandang aja bisa menghapuskan cinta akhirat dari dalam hati kita gimana kalau duduk dan kumpul bareng wah tentunya lebih luar biasa lagi efeknya kalau yang memandang aja itu menjadikan kita lupa sama akhirat jadi nggak cinta sama akhirat padahal baru memandang nah, mana kalau duduk bareng di permasalahan pertama kita akan fokus sama memandang. Pandangan itu memiliki pengaruh ke dalam hati. Gampangannya orang itu terkadang akan meniru yang dipandang. Yang senang lihat bola, acara sepak bola, dia pertama memandang dulu Mandang lihat orang main bola, lama kelamaan seneng seneng seneng seneng asik ikut rebutan bola juga di lapangan. Lihat orang main bola, bola satu dikejar sama orang banyak. Ada yang sampai delosor-delosor, ada yang sampai jatuh-jatuh supaya bolanya nggak masuk gawang. Begitu sampai yang kipernya sampai jatuh bangun terkadang itu pertama lihat dulu. Lihat seneng, asik, akhirnya ikut main. Kalau yang dilihat misalkan acara politik. Acara yang di situ kelihatan nampak elit-elit politik, sidang DPR lihat terus, berita politik lihat terus. Lama-lama jadi caleg deh. Kenapa? Pengen ikut terlibat politik juga. Kalau yang dilihat sama dia misalkan adalah orang-orang yang suka dangdutan misalkan. Dangdut lihat terus, lama-lama ikut joget juga dia. Nah, kan cuma lihat. Awalnya lihat lama-lama ikut. Kalau yang dilihat misalkan orang-orang yang fasik, orang-orang yang dengan gampangnya meninggalkan ajaran Allah, meninggalkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti lama-lama dia pun juga akan menggampangkan perintah Allah dan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Awalnya lihat dulu. Permulaan pertama kali itu karena dia lihat. Nah, karena lihat lama-lama ikut. Kalau yang dipandang itu orang-orang yang soleh, Orang yang baca kitab, orang yang sembayang ada di masjid, orang yang ngaji, orang yang hatinya bersih, lama-lama dia juga ikut. Hatinya akan bersih dan ikut menjadi orang yang soleh. Jadi pertama kali itu pandangan. Kalau bisa menjaga pandangan, insya Allah beres semuanya nanti. Tapi kalau dari menjaga pandangan aja dia sudah nggak mampu, wah kedepannya akan semakin berat. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Allah itu berkata sama Rasulullah, "Eh Muhammad, jangan kamu fokuskan pandangan kamu kepada orang-orang yang memang kami beri kenikmatan dunia. Jangan lihat ke sana terus. Kenapa? Mereka memang dikasih kenikmatan dunia sama Allah. Linaftinahum fihi. Supaya supaya mereka tambah lupa dan tambah sesat. Mereka tambah sesat terus saya nggak menyembah Allah aja dikasih dunia berarti saya ini benar kenapa supaya tambah sesat jadi nggak ada kemungkinan untuk jadi bertobat nggak ada kemungkinan untuk jadi orang yang baik linaftinahum fihi untuk menjadikan mereka semakin sesat waris qorabbika dan rezeki Tuhanmu maksudnya apa rezeki yang nanti di surga khairun wa abqa itu lebih baik dari badeng diterima oleh orang kafir tersebut di dunia wa dan lebih kekal ini perintahnya Allah sama Rasulullah jangan memusatkan pandangan sama mereka berarti apa Rasul itu disuruh oleh Allah untuk menjaga pandangan berarti apa memandang itu punya efek memandang itu punya efek kita kalau yang kita lihat misalkan orang yang urusannya cuma kerja aja sampai tidak sholat Jumat, sampai nggak jamaah di masjid, sampai nggak pernah pengajian. Kita lihat dia, wah ngumpul ke dunia terus. Kita begitu lihat dia, lama kelamaan lihat lihat lihat terus ini baru lihat ya, belum kumpul. Mau sodakoh eman iman sama uangnya. Wah sodakoh, ini kalau diinvestasikan gimana ini? Kalau ditabung akan lebih bermanfaat. Kenapa? Gara-gara lihat orang yang ngumpulkan dunia. Itu pertama karena lihat. Makanya ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Unturu ila man huwa asfala minkum, wala tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum Rasul itu memerintahkan lihatlah kepada orang-orang yang ada di bawah kamu maksudnya apa hartanya itu di bawah kamu jangan kamu lihat kepada orang yang lebih kaya di atas kamu Kenapa? Kalau kamu lihat itu orang yang di bawah kamu dan kamu nggak melihat orang yang di atas kamu, itu nanti efeknya kalau yang dilihat itu orang-orang yang di atas itu efeknya apa? Kita tidak akan meremehkan nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Kalau yang kita lihat dan misalkan kehidupan pas-pasan. Kehidupan pas-pasan alhamdulillah tiga hari sekali tiga kali sehari masih bisa makan masih banyak orang yang tiga hari sekali baru makan. Yang kita lihat orang yang ada di bawah, insya Allah hidup nikmat. Ini ya Allah sudah ngasih nikmat sama kita. Tapi kalau yang kita lihat orang yang ada di atas, kita akan meremehkan nikmatnya Allah. Orang itu nggak pernah sholat jamaah di masjid, dikasih rezeki sama Allah, malah bisa beli mobil. Saya yang jamaah di masjid, nggak pernah bisa beli mobil Motor rajak sudah rusak. Kenapa? Itu karena lihat akhirnya kita meremehkan nikmat Allah sama kita. Padahal kita bisa ibadah di masjid itu lebih utama daripada mobil sak jalan rayanya sekalian. Ya tanggung-tanggung. Kita senang ibadah di masjid, senang ngaji di masjid, senang dengarkan ilmu, senang dengarkan pengajian, itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Petunjuk dari Allah itu mahal harganya, nggak bisa dibeli. Mobil masih bisa dibeli, utang orang bisa beli mobil, tapi kalau petunjuk dari Allah nggak bisa dibeli. Allah memberikan petunjuknya cuma kepada orang-orang khusus daripada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, gitu. jadi memandang itu jangan sembarangan. Jaga pandangan kita yang kita lihat itu orang-orang yang soleh, yang kita lihat itu orang-orang yang baik, efeknya akan nampak pada hati kita insyaallah. Ada sebuah hadis, hadis ini terdapat di kitab tafsir Ar-Razi. Pernah suatu ketika Rasul tanya sama malaikat Jibril, Ya Jibril Ayul a'mal afdal li umati Wahai Jibril Amalan apa yang paling bagus untuk umatku Maka Jibril menjawab Qala al-ilmu Yang paling bagus ilmu Thumma dan Nabi bertanya lagi, kalau memang enggak ilmu terus apa? An-nadharu ilal alim. Ya, kalau tidak ilmu ya memandang orang yang alim. Kemudian apalagi? Ziaratul alim, berziarah kepada orang yang alim. Ziarah ini itu gak harus sama orang yang masih hidup. Ziarah sama orang yang sudah di dalam kubur pun juga dianjurkan. Imam Syafi'i pun juga sering ziarah kepada para ulama. Imam Ahmad bin Hambal juga sering ziarah kepada para ulama. Kemudian Nabi Muhammad tanya lagi, terus apa lagi? Sama malaikat Jibril dikasih kesimpulan wa man kasabal ilma lillahi wa arada bihi salaha nafsihi wa salahal muslimin lam yurid biha aradan minad dunya fa ana kafiluhu bil jannah kata malaikat Jibril barang siapa yang cari ilmu dia niatnya untuk memperbaiki dirinya untuk memperbaiki kaum muslimin gak berharap kepada kenikmatan duniawi maka ana nanti yang jamin dia di surga dah tak jamin dah masuk surga nanti orang itu dan kita semuanya termasuk insyaallah amin ya rabbal alamin jadi segala sesuatu itu pusatnya dari pandangan makanya tadi apa di antara amalan yang luar biasa itu memandang kepada orang yang alim itu amalan yang luar biasa cuma lihat tapi kalau yang dilihat itu orang yang alim, orang yang rajin belajar, insya Allah ngikut rajin belajar. Kalau yang dilihat orang yang sembahyang ada di masjid, insya Allah juga rajin berangkat ke masjid. Ini kisah ada seorang ulama, sudah pernah saya ceritakan, Habib Ali Al-Jufri. Sering kalau kita buka YouTube itu nanti ada biasanya ceramah-ceramah beliau sudah banyak yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia lewat program Ayuhal Murid. Itu suatu ketika beliau pernah tinggal di kota Inggris, memang beliau dakwahnya itu di Eropa. Di Jerman, Inggris, Perancis dan negeri-negeri yang lain. Itu suatu ketika beliau ketika ada di Inggris Beliau waktu itu bukan kunjungan untuk ceramah cuma di tempat-tempat kecil aja. Tapi beliau kalau waktunya sholat keluar dari rumah tempat dia tinggal dengan pakai jubahnya, pakai sorbannya, pakai imamahnya, jalan dengan semangat. Itu di antara orang-orang yang lihat ada yang masuk Islam. Lihat. Cuma lihat masuk Islam. Pandangan kan lihat terus masuk Islam. Ketika ditanya, "Loh, kamu kok masuk Islam kenapa?" Wah, saya ketika lihat orang itu mau beribadah kepada Tuhannya masuk ke tempat peribadatan, tidak tahu masjid orang ini. Dengan jalan dengan mantapnya, dengan tenangnya, saya yakin agamanya dia itu pasti agama yang benar. Tak kenal sama Islam, nggak tahu masjid. Kenapa? Yang dilihat orang yang baik akhirnya mendatangkan hidayah. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau yang kita lihat orang yang buruk, maka itu akan berpengaruh kepada hati kita. Katakan dalam sebuah syair, kullul hawadis mabdaha minan nadhar wa mu'dhamun nari min mustasghari syarar setiap kejadian itu mulainya dari mata. Seperti api yang besar itu terkadang mulai dari api yang kecil. Api yang besar itu mulainya dari api yang kecil. Konsleting itu api kecil kan? Konsleting itu cuma api kecil, tapi terkadang gedung 10 tingkat terbakar karena konsleting. Hutan ada orang berburu di hutan atau kerja ada di hutan sambil ngerokok. Rokok belum dimatikan dibuang di hutan. Akhirnya terjadi kebakaran hutan berhektar-hektar cuma karena api yang ada di puntung rokok. Jadi api yang besar itu terkadang ditimbulkan karena api yang sangat kecil. Nah, terkadang perbuatan maksiat itu karena ngelihat Orang mau berbuat maksiat apa langsung sih? Biasanya ada proses ngelihat dulu. Mau mencuri, itu biasanya proses pertama karena ngelihat banyak orang yang hartanya lebih banyak daripada dia. Kemudian lihat ada rumahnya orang, rumahnya gede, pagernya agak pendek, kalau mau dinaikin bisa. Nah, karena ngelihat akhirnya melihat mengajak untuk merencanakan keburukan. Merencanakan keburukan mengajak untuk melakukan keburukan. Melakukan keburukan akhirnya menjadikan dia orang yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Lihat dulu. Wah, enak ya orang punya HP bagus, enak ya orang bisa beli motor. Lama-lama begitu lihat ada motor enggak dikunci stang, digondol dibawa lari motornya. Ternyata di tengah jalan ketahuan sama masyarakat, dipukuli, mati, suul khatimah dalam keadaan mencuri. Waliyadzubillah min dalik. Orang yang pacaran Orang yang, orang yang pacaran sampai akhirnya berbuat zina itu semua karena pandangan dulu apa langsung sih orang kalau mau berbuat zina? Ngelihat dulu. Ngelihat, ngelirik. Akhirnya ngejak untuk mendeli, melotot. Kalau sudah melotot, ngejak untuk kenalan. Kenalan, ngejak untuk misalkan apa? Tuker-tukeran nomor HP. Akhirnya ngejak untuk ngobrol. Ngejak ngobrol lama-lama ngejak untuk ketemu bareng. Kalau sudah ketemu bareng, luntang-lantung kemana-mana, akhirnya lama-lama hamil di luar nikah wal billah min dhalik yang dikatakan oleh Imam Sufyan Al Tha'uri dalam kitab Ihya Ulumiddin an nadhuru ila wajhil ahmak khati'atun maktubah orang itu lihat memandang wajahnya orang yang tolol itu kesalahan yang pasti lihat aja itu kesalahan yang pasti. Kenapa? Ketularan nanti. Ini orang yang tolol di sini bukan yang dimaksud orang yang gak punya gelar, bukan. Orang yang tolol di sini orang yang tahu dia dapat nikmat dari Allah tapi gak mau menghargai pemberian Allah itu orang yang paling tolol. Itu kalau yang dilihat semacam itu terus kata Imam Sufyan ats itu kesalahan yang pasti. Kenapa? Lama-lama kita lihat perbuatannya akhirnya niru. Begitu juga kalau seandainya memandang kepada orang yang bakhil. Katakan orang itu kalau yang dipandang orang yang pelit itu bisa membekukan hati, menjadikan hati ini keras. Kenapa? Karena yang dipandang orang-orang yang pelit yang bakhil. Dipandang orang yang pelit tak mau sodakoh. Kadang-kadang kalau ngasih pengemis 500 rupiah masih diminta kembaliannya. Wah ini sudah rajanya pelit ini. Ini yang dipandang orang-orang yang model begitu terus. Lama-lama hatinya akan menjadi peku Berarti pandangan itu sangat berpengaruh. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pengarang daripada Maulid Simtud Duror beliau menyatakan dalam sebuah syairnya bahat man qad ra'ahum au ra'a man ra'ahum beruntung orang yang memandang orang yang soleh atau memandang orang yang memandang orang yang soleh luar biasa kan Memandang orang yang soleh itu beruntung Memandang orang yang memandang orang yang soleh Itu juga dikatakan sebuah keberuntungan Kenapa? Efeknya akan sampai ke dalam hati Memandang orang yang soleh Diceritakan di kitab Raudur Royahin Raudur Royahin ini karangan Imam Al-Yafi'i ini Radul Royahin ini isinya kitab cerita. Bah kisah macam-macam kisah ada di sana. Pernah suatu ketika ada seorang banyak ulama itu sering senang baca kitab Radul Royahin. Suatu ketika ada seorang ulama datang sama Imam Yafi'i. Eh Imam, ini cerita-ceritamu ini bagus. Tapi kenapa kok kamu nggak tuliskan sanat yang menyambungkan kamu sama cerita itu. Jadi orang semakin yakin. Kata Imam Ali yafii saya enggak usah repot-repot nulis sanat. Orang itu kalau sudah percaya, sekalipun tanpa sanat dia juga percaya. Dan orang itu kalau sudah enggak percaya, sekalipun dikasih sanat dia tetap enggak mungkin percaya. Jadi percuma. Lebih baik yang mau percaya silahkan percaya, yang enggak percaya enggak apa-apa. Bukan rukun iman kok. Kalau rukun iman harus percaya semuanya. Dalam kitab Raudhur Rayyahin itu diceritakan ada seseorang datang ke sebuah perkampungan. Nah, di perkampungan ini itu sedang dilanda paceklik. Jadi musim kemarau yang sudah tahan lama. Jadi musim kemarau itu sudah berlangsung lama. Akhirnya mereka istisqa sholat minta hujan kumpul bareng-bareng di lapangan sholat istisqa ketika sholat istisqa ditunggu nggak turun hujan Seh, minggu depan minggu depan sholat istisqa lagi setelah sholat istisqa ditunggu nggak turun hujan waduh yang ketiga dah istisqa lagi yang ketiga masih nggak turun hujan akhirnya setelah yang kesekian kalinya seseorang ini masuk ke perkampungan ini dilihat warga kota masih kumpul ada di situ semuanya kumpul ada di situ dia tanya loh ini kok kumpul-kumpul di sini lagi ngapain oh kami lagi sholat minta hujan oh ya sudah terus sudah turun hujannya belum oh ya kalau gitu saya yang mau doa ya kamu mau doa? Iya. Angkat tangan. Ya Allah, bihubbika isqi haula innas. Ya Allah, berkat cintamu tolong turunkan hujan untuk masyarakat ini. Langsung mendung turun hujan. Wah. Kaget semuanya. Wah, ini orang luar biasa ini doanya simple turun hujan ini sholat istisqa ngaji sampai capek semuanya nggak turun-turun hujan ini doa ringkas doanya ya Allah bihubbika iskiha ula inas ya Allah berkat cintamu tolong turunkan hujan untuk masyarakat ini akhirnya ditanya eh pemuda kamu kok luar biasa kamu ini cuma doa ya Allah berkat cintamu memangnya ada apa? Dengan cinta Allah ini ada apa sampai ketika kamu memohon langsung turun hujan? Katakan oleh pemuda itu, oh berkat cintanya Allah kepada saya, Allah mengizinkan mata saya untuk memandang Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Itu karena cintanya Allah sama saya, Allah mengizinkan untuk memandang Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Karena memandang orang yang soleh, seorang ulama, seorang awliya, manfaatnya bisa dirasakan oleh semua yang hadir dalam satu kampung. Kenapa? Yang dipandang Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Bukan Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini seorang ulama yang luar biasa Beliau pernah menyatakan dalam ucapannya Man ra'ani dakhalal jannah. Orang yang memandang aku masuk surga. Jangan diputus sampai di sini ucapannya. Memang tidak masuk akal ini. Tidak masuk akal, sirik berarti. Jangan diputus sampai di sini ucapannya. Jadi sampai di sini lanjutkan keterangan setelahnya. Waktu Syekh Abu Yazid Al-Bustami berbicara seperti itu, ulama semuanya protes. Ulamanya protes apalagi yang awam, semuanya protes. Yang nggak cinta sama Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Gak mungkin. Akhirnya mereka datang sama muridnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Eh, kamu muridnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami ya? Iya, betul. Gurumu tuh kalau ngomong nggak masuk akal kurang ajar ngomong siapa yang lihat dia masuk surga Abu Lahab lihat Nabi Muhammad gak masuk surga masuk akal kan dijawab sama muridnya sabar dulu jangan marah yang memandang guruku itu masuk surga itu dikarenakan apa orang yang memandang orang yang soleh insya Allah katut soleh masuk ke dalam surga yang memandang gerak-geriknya orang yang ahli ibadah, insya Allah ketularan rajin ibadah akhirnya masuk surga. Yang memandang orang yang ahli ilmu, ulama, an ilal alim, memandang orang yang alim, orang yang pinter, insya Allah katut, ketularan, rajin belajar juga, akhirnya masuk surga, betul. Nah terus Abu Lahab memandang Nabi kok nggak masuk surga? Ya jelas, yang dipandang sama Abu Lahab itu bukan Muhammad Rasulullah. Yang dipandang sama Abu Lahab Muhammad anak yatimnya Abdullah yang diurusi sama Abu Talib. Abu Lahab itu bukan memandang Muhammad sebagai utusan Allah, bukan memandang Muhammad sebagai nabi. Tapi yang dipandang sama Abu Lahab itu Muhammad sebagai anak yatim yang diurusi sama Abdul Muthalib sama Abu Talib kalau yang dipandang Muhammad sebagai nabi dipandang terus masuk surga Abu Lahab oh baru para ulama ini faham ternyata itu makna daripada ucapan Syekh Abu Yazid Al-Bustami karena itu berarti memandang itu luar biasa bukan sekarang penemuan intelektual yang baru kalau dulu orang itu identitas itu dengan sidik jari sekarang sudah pakai pemindai retina dengan mata. Lebih canggih lagi. lu sidik jari itu masih bisa dipalsu bisa. Tapi kalau lewat mata nggak bisa dipalsu sudah. ini bab tentang memandang. Katakan jadi kalau memandang orang yang lebih mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat dapat menghapus cinta akhirat dari dalam hati gimana kalau duduk dan kumpul bareng eh, hati-hati sama teman duduk sama teman kumpul hati-hati wa iyyakumu min sohbati dhiddi innani ra'aitu fasadal mar'i sohbata adadadi kata Habib Ali dalam sebuah syair hati-hati sama teman duduk yang nggak sefaham yang nggak sejalur kenapa aku melihat banyaknya orang rusak di zaman sekarang ini banyaknya orang yang berubah di zaman sekarang ini karena teman duduk yang nggak baik sangat berpengaruh bukan enggak berpengaruh sangat berpengaruh sekali teman duduknya orang yang baik ya baik teman duduknya orang yang nggak baik ya nggak baik sekalipun dia sebetulnya orang yang baik tapi kalau teman duduknya bukan orang yang baik dia bukan jadi orang yang baik malah dikatakan anil mar'i la tas'al fasal an qarinihi fa innal qarina lil muqarini yaqtadi kalau mau tahu kualitas seseorang jangan tanya tapi lihat aja temannya Kenapa? Kalau kita mau tahu orang itu baik apa enggak, kalau tanya sama orang yang suka sama dia, wah diunggul-unggulkan luar biasa. Tapi kalau kita tanya dengan orang yang benci kepada dia, wah dihina dia habis bersihkan. Oleh karena itu kalau mau tanya ini orang baik apa enggak, enggak usah pakai tanya, lihat temannya siapa. Oh teman duduknya orang yang rajin ke masjid, insya Allah orang baik. Teman duduknya siapa? Oh teman duduknya orang yang suka nongkrong di pinggir jalan, orang yang suka hura-hura, orang yang pakaiannya nggak karuan. Oh berarti belum tentu dia adalah orang yang baik. Lalu jangan ngumpul kumpul Oh, saya cuma kumpul, cuma duduk bareng aja kok. Saya nggak ikut kelakuannya. Loh, awalnya enggak ikut, lama-lama ikut. Gampangannya aja, orang yang kumpul sama orang yang suka ngomong kotor, suka miso. Mungkin pertama dia lihat tuh, kok ngomong kotor ya? Pertama gitu. Kedua lihat gitu. Ketiga mulai niru ngomong kotor. Keempat, kelima, keenam seterusnya refleksnya ngomong kotor. Kalau nggak ngomong kotor nggak enak. Kenapa? Ketularan sudahan. Itu karena teman duduk. Ada sebuah wasiat dari Imam Ja'far As-Sadiq ini wasiat ini tertulis dalam kitab Ihya dikutip oleh Imam Al-Ghazali. Beliau menyatakan la tashab khamsatan. Jangan kumpul dengan lima orang. Jangan kumpul dengan lima orang. Siapa lima orang? Pertama al-kadzab, pendusta. Jangan kumpul sama pendusta. Fa innaka minhu ala ghurur wa huwa mithlus sarab yuqarribu kal ba'id wa yub'idu kal qarib jangan kumpul sama seorang pendusta kenapa orang yang pendusta itu akan menjadikan kamu penuh tipu daya orang yang pendusta itu dimisalkan seperti fata morgana seperti fata morgana fata morgana itu apa wah kelihatannya dekat tapi setelah didatangi jauh masih ya. Nah, orang pendusta itu akan menjadikan sesuatu yang sebetulnya dekat kelihatan jauh, sesuatu yang sebetulnya jauh itu kelihatan dekat. Itu kalau punya teman pendusta. Datang sama temannya, ini ada bisnis baru, proyek baru. Dalam jangka waktu seminggu kamu akan bisa dapat uang puluhan juta. Cuma dibohongi. Cuma dibohongi aja nggak beneran oh ya gitu ya tanya terus tapi cuma bohong-bohongan akhirnya apa hasilnya bukan dapat uang puluhan juta tapi dapat pertanyaan yang banyak tanya terus oh gini ya ya gini cerita ngawur padahal bohong nah, kalau punya orang yang bohong teman bohong hati-hati siap-siap dibohongi terus nanti kemudian jangan temenan sama orang yang kedua wal ahmak orang yang bodoh fa innaka lasta minhu ala syai' yuridu ayan fa'ak fayudurrak Jangan kumpul sama orang yang bodoh. Kenapa orang yang bodoh itu seakan-akan mau memberi manfaat kepada kamu, tapi justru membahayakan kamu. Hati-hati. Yang teman ada orangnya terlalu tolol, jangan ditemani. Kenapa? Seakan-akan mau ngasih manfaat nanti, padahal membahayakan. Mungkin nah, misalkan ada seseorang itu senang sama orang yang lain, senang sama temannya. Wah itu orang yang senang, begitu tinggi, besar, gagah, tapi bodoh. Itu datangi temannya, ayo siapa yang ganggu kamu wahai sahabatku? Siapa yang ganggu kamu? datangi orang yang ganggu, dipukuli, dipukuli, ditangkap, masuk penjara. Lah saya disuruh sama teman saya kok. Akhirnya temannya nggak kena apa-apa ikut masuk penjara juga. Kenapa? Temenan sama orang yang bodoh soalnya. Hati-hati. Orang yang bodoh itu terkadang niatnya itu mau memberikan manfaat justru malah memberikan bahaya. Teman perang itu kalau bodoh bahaya. Kasih senapan teman perangnya, orangnya bodoh. Akhirnya dikasih peluru 10, yang mati temannya tujuh, musuhnya tiga. Lah kenapa? Lah bodoh soalnya. Ditembak, loh, waduh luput, temannya mati satu. Tembak lagi, waduh luput lagi, temannya mati lagi. Lah kenapa? Bodoh soalnya. Nah, seakan-akan dia akan memberikan manfaat, tapi justru memberikan bahaya. Yang ketiga, wal bakhil fa innahu yaqta'u bika ahwaja ma takunu ilaih orang yang pelit itu ketika kamu sangat butuh maka dia tidak akan memberikan kepada kamu apa yang kamu butuhkan butuh misalkan anaknya sakit datang saya boleh nggak utang utang sedikit aja buat anak saya anak saya ini dalam keadaan sakit boleh nggak kalau utang karena pelit nggak boleh nggak nggak usah nggak boleh Enggak usah dah nggak usah nggak boleh saya nggak punya uang saya lagi begini begini padahal ada orangnya pelit kok ya akhirnya seperti itu kenapa ketika kita dalam keadaan sangat butuh nggak dikasih sama dia kemudian wal jaban. orang yang pengecut Jaban itu fa innahu yusallimuka wa yafiru inda shiddah Orang yang pengecut itu akan memasrahkan urusan sama kamu dan kalau kamu kepepet dia akan lari daripada kamu. Kita misalkan ngambil keputusan yang kontroversial tapi benar. Bukan salah. Keputusan kontroversial tapi benar. Akhirnya banyak masyarakat yang nggak setuju. Kalau kita punya teman pengecut, nggak mau temenan sama kita, lari. Wah nanti saya juga ikut dihujat sama masyarakat. Kenapa? Takut sama nama baik. Takut sama kehormatan diri. Percuma punya teman pengecut, lari. Kalau kita dalam keadaan membutuhkan. Kalau temannya kita itu orang yang gentleman, orang yang berani, temannya temannya benar disalahkan dia akan bela ini benar kenapa kok disalahkan tapi kalau temannya pengecut temannya itu cuma orang yang cari keuntungannya aja punya teman temannya disalahkan dia nggak akan bela oh iya kayaknya memang betul dia yang salah kenapa pengecut itu soalnya kemudian yang kelima jangan temenan sama orang yang fasik orang yang fasik itu akan siap mengkhianati kamu akan siap mencelakakan kamu cuma karena urusan-urusan yang remeh. Cuma karena dia kepingin harta benda duniawi, dia siap nipu kamu untuk ngambil harta kamu. Cuma karena urusan-urusan yang remeh, dia akan siap untuk mendolimi kamu. Kenapa orang fasik? Karena itu pesan Imam Ja'far al sadiq jangan temenan sama lima orang ini orang yang pendusta, orang yang bodoh, orang yang bakhil, kikir, pelit, orang yang pengecut dan orang yang fasik. Fasik itu orang ahli maksiat, jangan temenan. Hati-hati kalau boleh teman. Teman itu yang akan mempengaruhi kehidupan kita orang itu dibentuk bukan cuma dari lingkungan keluarganya tapi juga dari lingkungan para sahabatnya kalau lingkungan keluarganya baik lingkungan sahabatnya buruk orang itu akan ikut buruk kalau seandainya lingkungan keluarganya buruk, lingkungan sahabatnya baik, insya Allah baiknya itu lebih kelihatan. Kenapa? Lebih bisa katut baik. Lingkungan teman itu penting. Lingkungan teman itu penting. Nah, orang itu kalau mau beli rumah, ada istilah aljar kobladar. Lihat dulu tetangganya, baru lihat rumahnya. Tetangganya siapa? Oh orang soleh-soleh semuanya. Ya sudah beli rumah situ. Sekalipun agak mahal nggak apa-apa. Tetangganya gimana? Waduh, tetangganya peminum khamer. Tetangganya tukang maling. Sekalipun harga rumah murah, rumahnya bagus, nggak usah beli di situ. Kenapa? Susah nanti hidupnya. Belum nanti anak-anaknya gimana? Kalau temenan sama anaknya tetangga, nah, ikut rusak nanti. Ikut menjadi anak-anak yang rusak, anak-anak yang tidak memiliki akhlakul karimah. Ya, karena itu yang penting setelah kita mendengarkan wasiat daripada Al Habib Abdullah bin al wal Haddad, insyaallah wasiat ini akan menjadi sebuah pencerahan baru untuk kita. Kita tahu katakan tadi oleh beliau memandang orang yang lebih mementingkan urusan dunia akan menghilangkan cinta akhirat dari dalam hati bagaimana kalau duduk dan kumpul bersama-sama?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 bin Abu Bakar Asakran wal habib Abdullah bin Abu Bakar al-Salak wal habib Bakar Ani thumma la habib bin Fakhr Faruzul Syekh Abu Bakar bin Salim wal Habib Ahmad bin Muhammad Al Habsyi wal Habib Abdurrahman Al Jufri Mul Arsi summa laidul Habib bin Yusuf bin Abid Al Sani summa Habib bin Bal Al Anfas Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Tawsa Syekh Al bin Abdullah Baros summa laidul Habib bin Bal Al Syar wa Bad wal Bilad Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad wal Habib Ali bin Abdullah Al Idrus wal Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi wal Habib Ali bin Abdullah Sekaf summa laidul Habib bin Al Zad Al Habib Sekaf bin Muhammad Al Sekaf Jamil Adu summa Habib Hasan bin Soleh Al Bahar wal Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wal Habib Bukar bin Abdullah bin Talib Al Atas summa laidul Habib bin Al Zad Al Habib Mohsin Hussein bin Alwi Asakawal Habibana Syekh Wana Karwatan Habibana Ali bin Muhammad Al-Habsi Wal bin Abu Bakar Ali Rasul Habib Abdul Qadir bin Gidban Wal Habib Abu Bakar bin bin Hayya Wal Habibana Syekh Wana Abu Bakar bin Muhammad Asakawal Habib Ibrahim bin Akil Asakawal Habib Salah bin Musin al والحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقف والحبيب الشيخ بن أبو بكر السقف والحبيب نجر وتنا محمد أنس بن علوي الحبسي والحبيب أنا الحبيب الأستاذ محمد نجيب بن دوها السقف والحبيب صالح بن حمد السقف وأصولهم وفروهم وتلميذاتهم ومشايخهم وإخوان المسلمين إلى جمعين ثم إلى أرواح أولي هذه البلدة ومشايخ الجهة بهاجهم أن الله أنصر من الله وأن الله يسألنا من الذين يستمعون القول فيتبعون حسنه وأن الله يفتح علينا وأولادنا هدوء العارفين وأن يفقهنا وإياهم في الدين ويهدنا وإياهم إلى سواء السبيل ويؤلمنا التأويل ويجعل سيدنا محمدا لنا شيخا ومرشدا ودليل وأن الله يتولنا أمرنا ويحسن أخلاقنا ويسوء أرزاقنا ويشفي مرضانا ويعفي مطالنا مبتلانا ديننا تقوى ويحفظنا من كل أذى وبلاء ويقضي جميع ديوننا دينا دنيا بالميسرة ودينا الآخرة بالمغفرة ويهب لنا وإياهما وهب لكم الرزال من العلوم والأعمال وأخلاق والنيات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim Rabbana anfa'na bima alamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana Wa qarabatilana fi